dari manifestasi yang boleh cuma siapa? jadi orang itu bilang Bismillah, Bismillah biar barangkali dia punya hajat yang tamunya orang Muslim terus nyembelihnya Bismillah. Oh dia nggak beriman sama Allah. Sebagaimana orang Muslim disiapkan kepada selain Allah, sekalipun Bismillah ini tidak lebih halal dari itu. Jadi dua-duanya apa? Hal dan Jadi di samping bismillah, si penyembelih ini juga harus muslim, kalau nggak muslim ahlul kita. Karena sampai saya Islam menerangkan, sembelihan orang muslim. Dia nggak menyebut muslim. Sembelihan yang untuk selain Allah, ya, Sekalipun disebut padanya nama Allah, ini tidak lebih halal daripada sembelihan orang kafir yang menyebut nama Allah. Jadi haramnya sama aja, mungkin bisa jadi lebih lebih dan manfaat. Mampu maksudnya ya. Nah, baik. Syarat yang kelima berkaitan dengan yang ketiga dan keempat, Allah yusamnya alaiha isman ghairillah. Tidak boleh menyebut nama selain nama Allah. Nah ini artinya kalau kembali kepada Alkitab itu kok Bismi Isa berarti tidak alam. Kalau jelas-jelas kita tahu nyembelihnya dengan Bismi Yesus misalnya terus disembelih. Ini jelas-jelas uhilla bihi oleh uhilla lillahi Nah. Baik. Syarat yang keenam hendaklah menyebut nama Allah. Jadi nggak boleh nama selain Allah, baik mbaknya atau siapa tokohnya atau nggak boleh selain nama Allah. Kemudian harus Bismillah. Nyembelih nggak baca Bismillah nggak halal. Cuman ulama berbeda pendapat bagaimana kalau lupa. Kalau madhab syafi'iyah, bismillah bukan syarat. Jadi andaikan nggak bismillah pun halal. Ini. Pendapat Imam Ahmad, syarat. Tapi kalau lupa, dimaafkan halal. Dan ini kuat oleh Syahalbani. Karena orang lupa itu nggak kena hukum. Pendapat yang ketiga, ini syarat. Sekalipun lupa, tidak halal. Dan itu yang rajin insya Allah. Karena syarat itu tidak bisa diangkat dengan sebab lupa. Yang diangkat dari lupa itu dosanya. Dia nggak berdosa, tapi hukumnya berjalan. Dan ibadah yang lain seperti itu. Nah, sholat lupa nggak takbiratul ihram sudah salah, gimana? Berdosa nggak? Dosa nggak? Nggak dosa karena lupa. Tapi sholatnya kan nggak sah. Nggak sah diulang lagi. Dan begitu. Sudah sholat selesai. duh, saya tadi jinabat belum mati. Lah udah fatun, begitu. Ya mandi terus sholat. Tapi dia berdosa enggak? Tidak berdosa. Nah, itu yang wajib yang dikuatkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Taimin sebagaimana keterangan beliau ketika membahas sembilan ini juga dalam Sarhul Mumtin. Baik. Cuman itu ada istilah terserang terang aja ya. Seperti itu. Nah, Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh, antakuna zakat di muhab idin yang harus jadi. Hendaklah apa? E, penyembelian itu dilakukan dengan benda yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Ya. Min hadis besi, pisau, parang atau yang lainnya. Atau ahjar batu atau juga kaca atau gaya atau lainnya ini boleh selama dia sifatnya mengalirkan darah yang tidak boleh dua tulang sama kuku tulang misalkan uang paha pecahkan untuk membelek tidak boleh itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kuku atau gigi boleh turun karena tidak ada boleh sedikit ini misalnya Bismillah tidak boleh nah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan ma'an harab dam وذكر وذكر اسم الله عليه فقولوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعبد وأما الظفر فمد الحبس Kata Nabi SAW, apa saja yang kita mengalirkan darah, lalu disebut nama Allah atasnya, makanlah. Selama itu bukan gigi atau bukan kuku. Saya akan ceritakan kepada kalian tentang hal itu. Adapun asinnu gigi itu tulang. Berarti contoh gigi, tapi maksudnya tulang. Jadi semua jenis tulang tidak boleh untuk alat menyembelih. Ya. ada kubur kuku, maka ini adalah pisaunya orang Habasah. Tidak boleh oleh Rasulullah SAW. Ya. dua hal ini. Tulang sama kuku nggak boleh. Kalau bambu boleh, bisa, boleh dialirkan darah. Ya. Yang asalnya penyembelihan di mana? di memotong buat jain urat besar di leher itu. Ini kalau terpotong kan mati. Ini kalau muda. Nah kalau unta nyembelihnya berdiri. Ini sunnahnya. Posisi berdiri kalau unta. Jadi biar berdiri itu sembelih. Ini sunnahnya. Kecuali kalau nggak bisa, sultan harus dihidurkan. Kalau orang-orang kita ini kayaknya nggak bisa nyembelih unta berdiri. Nah. Tapi kalau di pada masa Rasulullah SAW biasa Ya. Nah, seperti al-kudus itu kan, mesti pasnya. Tunduk ini, tidak potong sini, tidak keliru sendiri. Sudah ahlinya menyembelih. Karena itu ada istilah jagal kalau kata kita ya, ahli dalam menyembelih. Nah, kalau sapi sama kambing di apa? ditidurkan, diterbangkan sebagaimana yang maklum di tempat kita ini diurus dengan cara yang bagus. Bahkan sebagian ulama kita seperti saya itu tidak boleh kakinya diikat Berani ya? Karena apa? Biar kalau kalau enggak setelah disembelih dilepas. Katanya biar roh apa? Keluar nyawanya itu enggak tersiksa. Itu kan dia butuh gerak. Itu karena termasuk mengikat sampai tidak bisa gerak itu, apalagi masih tinggi orang banyak. Ini termasuk kurang bagus berlaku kepada binatang sembelihan. Ya. Nah, nanti silahkan. Ya. Baik. Walaupun rahimani wa rahmatullah itu berkaitan dengan syarat penyembelihan. Ya. Kemudian adab menyembelih itu yang pertama dihadapkan ke kiblat. Ini adab tidak sampai syarat, tidak sampai wajib. Adabnya saja dihadapkan ke kiblat binatang sembelihannya ini. Kemudian berlaku bagus terhadap binatang sembelihan di dalam menyembelihnya. Ya. Seperti kita ini jangan memberitahu sama binatang itu pisaunya. Ini loh, sebentar lagi akan. Sekalipun dia binatang. Ya. Nah, dia paham, kita nggak paham, berarti pinter dia. Gitu ya. Jadi jangan ditakut-takuti binatang itu dengan pisau itu. Atau menyembelih satu di depan yang lain. Ini keterangan ulama termasuk tidak ihsan kepada binatang. Kan bagaimana dia melihat temannya tergeletak di situ mati disembelih. Nah, dia tersakiti dengan itu. Nah, termasuk adabnya dihindarkan. Ya. Nanti coba kita laksanakan sebaik-baiknya ya. Karena inilah kata dari sana Allah itu mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Faidah qataltum fa'asinu kitlah, faidah bikum fa'asinu zikha. Kalau kamu membunuh, bagus sih cara membunuh. Kalau menyembelih, bagus sih cara menyembelih. Di antara membagus cara menyembelih, pisaunya yang tajam. Lalu hijjah safratahu. Ditajamkan pisaunya. Ya. Kemudian, tadi sunnahnya kalau unta disembelih dengan berdiri. Kalau yang lain dengan terlentang, sebagaimana ditunjukkan Nabi Wasallam, setelah ditelantangkan ke kiri, atau ke kanan tergantung mudahnya mana si penyembelih tadi karena ada si model orang yang mudahnya begini ada yang dari sana misalkan tergantung mudahnya ke mana kemudian diinjakkan kaki kirinya di punggung binatang sembelihan itu untuk memudahkan penyembelihan atau kaki kanan sesuai dengan kemudahan yang dia bisa ya. nah kemudian jalan yang diarahkan dari pisau sembelih itu adalah lekulku ya apa ini kerongkongan terus day dua urat besar karena kalau itu sudah putus insya Allah akan segera hilang nyawa mati segera mudah untuk segera mati ya. dan penyembelih ini harus betul-betul orang yang siap untuk menyembelih jadi jangan diserahkan orang yang coba-coba karena nanti akan berakibat tidak berbuat baik kepada binatang sembelihan. Begitu baru nulis sedikit, ngeri. Karena sudah sakit, mati ndak, hidup tenang Kasihan binatang. Karena ada loh orang itu nggak tega nyembelih itu. Nyembelih ayam baru ngores, dia darah, dia udah lemes. Ayamnya kesakitan lari-lari. Jangan orang semacam ini jangan suruh menyembelih. Ya. Nah, kemudian apa? Di antara adatnya bertakbir. ya, ketika menyembelih ini yuk yukabir setelah membaca bismillah. Ingat bismillah bukan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi innalhamdulillah. Cukup bismillah. Jadi kalau samillah atau Zuki Rasulullah itu cuma bis, bismillah. Jadi jangan menambahi apa yang dicukupkan oleh Rasulullah SAW. Dulu sudah kita terangkan. Seperti kalau habis salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan anda ah, marah, astagfirullah, alhamdulillah, la ilaha Ini bidah. Ya. Jadi cukup bismillah. Setelah bismillah takbir, Allahu Akbar. Setelah takbir, di antara adabnya sunnahnya adalah diikrarkan. Itu seperti itu Allahumma taqabbal hadza minka walaka wa an siapa namanya. Misalkan, misalkan bismillahi, Allahumma eh, bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal hadza minka walaka an Abi Hamal wa alihi. Misalkan begitu. Kalau banyak ya sebutkan misalkan an fulan wa fulan dan fulan wa fulan dan fulan sampai tujuh misalkan. Nah, kalau rekor misalkan ya cukup itu bukan syarat tanpa disebut tetap halal sembilan cuman itu abduliyah karena Nabi SAW menyebut orang-orang yang berkorban dan itu bukan niat itu namanya ikrar memberitahu bahwa yang berkorban si bulan dan doa dia agar korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau dibaca semua tentu banyak yang bisa kita sampaikan tentang ukhiyah. Kemudian yang terluputkan bagi orang yang sudah berniat untuk berkorban ini Idul Adha, maka ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh dia memotong kuku, mencabut rambutnya, atau bulu-bulu yang ada di badannya sampai dia menyembelih korbannya. Ini diperhatikan. Kadang-kadang maksiat sudah maksiat maksiat dua kali ngabutin cincin juga. Biar nggak mau korban itu maksiat, apalagi mau korban maksiat kata Ya, gitu. Itu tidak boleh. Atau potong kuku, makanya sekarang segera dipotong Nah, ini diingat-ingat. Kecuali kalau terjadi karena lupa, namanya lupa dimaafkan. Lupa dimaafkan. Dan ini khusus yang berkorban, bukan keluarganya. Istrinya boleh, anaknya boleh. Khusus yang atas nama korban tersebut. Demikian juga kak wakil misalnya. Kita diamani untuk menyembelihkan korban sebulan kita tidak ada masalah. Kita tidak kena hukum ini. Yang terkena yang mau ber berkorban. Itu diperhatikan diingat tanggalnya. Ya. Kalau misalkan susah mengingatnya tanggal, misalkan kok lupuknya tanggal 9 itu hari Kamis diundurkan. Gitu. Kalau oh, tanggal satunya hari ini misalkan, siapkan. Jangan memotong kuku atau menutup kumis atau men, apa apalagi jenggot atau mungkin ada apa kapalan biasanya karena kita ini orang kaya banyak kapalnya gini-gini nah ini tidak boleh kalau terlanjur melakukan itu, padahal dia nggak berubah, dia nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya diantaranya supaya orang yang tidak bisa haji bisa bersekutu dengan orang yang ibadah haji di sana karena mereka juga dilarang seperti ini. Sehingga bersekutu mudah-mudahan kata para ulama kita juga dalam pahalanya. Jadi seperti itu. Kecuali kalau sakit, misalkan tubuh kita ini tersandung, sehingga mau nggak mau harus cabut, ini boleh. Namanya keadaan doruri. Ya, demikian. Wallahu alam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sekalipun singkat bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi ketiga pada pekan-pekan depan ini. Nah, apa syarat khotib Jumat dan bagaimana cara pengangkatannya di masjid yang sudah tegak imam khawatir? Khotib satu seorang yang memahami khotbahnya. Ini khotib. Ya. Kemudian yang kedua, dia balik gerakan muslim. Itu sudah syaratnya pakai itu aja. Ya. Jadi dia bisa berobat. Yang kedua, dia memahami, eh dia muslim, balik gerakan. Ya. Maksudnya bisa berobat itu ngerti hukum-hukum khotbah -hukum Apa syaratnya apa hukumnya Ya. Jadi khotbah itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada kewajibannya. Begitu menurut keterangan para ulama tentunya harus sang merujuk sangat. Ada Adapun pengangkatannya, sebenarnya imam rawatib itu asalnya sudah tadi khatib. Ya, atau pemimpin satu kaum, dia banyak seperti Rasulullah khatibnya, Abu Bakar khatibnya, Umar khatibnya, begitu seterusnya. Atau siapa seorang yang alim di situ, dia yang disuruh berkhutbah. Karena khutbah itu memberikan nasihat, Hendaklah yang beri nasihat itu orang yang betul-betul memang berhak untuk diambil apa? Nasihatnya. Jadi jangan sebagaimana yang maklum di kalangan kaum muslimin hari ini, pokoknya yang bisa naik mimbar disuruh khotbah. Akhirnya antara yang dibaca dengan yang membaca nggak ada hubungan sebab akibat. Apalagi sebagian orang meyakini bahwa khotbah itu harus bahasa Arab. Sebagian kelompok kan khotbah itu harus bahasa Arab, kalau nggak bahasa Arab tidak. Sedang dia nggak ngerti bahasa Arab, tuan baca. Jadi kayak robot, dia nggak ngerti apa yang dia baca. Apa maksudnya kamu baca? Nggak ngerti oh Arab pak. Nah, terus berkhotbah. Pendengarnya juga nggak ngerti. Terus apa gunanya khotbah ini? Kayaknya ter apa nggak paham. Yang dengar nggak paham, yang khotbah nggak paham, khotbahnya juga nggak paham. Jadi khotbah itu maksudnya mau juga memberi nasihat. Maka seorang khatib kan ngerti, oh, ini banyak yang melanggar barangkali masalah kebitaan. Kadang-kadang disampaikan dengan masalah kebitaan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah mengkonsumsi cacing untuk obat? Boleh. Cacing halal untuk obat. Kalau memang betul-betul untuk obat. Ya, karena tidak ada dalil yang mengharamkan cacing dengan asalnya sudah sesuatu itu adalah halal. Apalagi kalau untuk obat. Ya. Nah, demikian. Allah a'lam Kemudian ada beberapa pengumuman yang disampaikan oleh Ustaz Wahyu mohon kesabarannya sesaat. Dari saya doa di dalam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.